takum qabla an satu. Jadi uh, eh, hisablah diri kalian sebelum nah, kalian dihisab. Hanya betul-betul waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah itu di dunia ini ya, uh, itu betul-betul dimanfaatkan semaksimalnya. Dan supaya kita ngerti kita sudah maksimal atau belum, tentu setiap saat kita perlu melakukan evaluasi dan melakukan introspeksi itu dan itu melakukan mawas diri. Ya, jangan kemudian kita mudah menjadi orang yang lalai, ngepil, ya sehingga dari waktu ke waktu ya, hanya itu itu saja dari waktu ke waktu kita tidak uh, apa namanya tambah prestasi kita padahal bertambahnya hari itu uh, maknanya adalah semakin berkurang ya kesempatan kita untuk beramal ya eh, potensi waktu yang diberikan oleh Allah kita semakin berkurang. Jangan justru malah seperti orang-orang yang tidak paham tentang kehidupan makna kehidupan dunia ini yang arti yang yang yang sebenarnya adalah ujian untuk berulda-ulda membakar percon, bakar eh, kembang api ya sampai miliaran rupiah dihabiskan. Ya, TV, di acara-acara radio dan sebagainya penuh dengan hura-hura mereka merayakan tahun baru. Yang pada hakikatnya perayaan tahun baru itu sebenarnya adalah uh, usia kita sudah berkurang, kesempatan kita beramal sudah berkurang selama tahun, satu tahun dibandingkan tahun yang lalu. Kita sudah semakin dekat dengan kubur, akan tetapi terus saja, biasa saja, bahagia, senang, suka-suka, hura-hura dan sebagainya. Uh, mungkin habis atau menjelang uh, awal tahun baru karaokean macam-macam hura-hura di diskotek dan sebagainya atau bungok-bungok di lapangan sampai nunggu awal opung uh, apa loncon ah, dan juga uh, kembang api itu ya yang seperti itu sebenarnya uh, tidak menyadari bahwa hidupnya semakin dekat kematian. Ya, teman-teman dan sahabat yang berbahagia, kita mesti sadari betul bahwa semakin hari, semakin tambah tahun, semakin dekat kita dengan kematian. Masa semakin dekat dengan kematian, kita kok malah banyak dan dan si pora ketawa kiri dan sebagainya. Eh, ini ramalnya kita tidak tidak mampu memahami tentang itu itu. Ya, Eh, datangnya kematian itu betul-betul betul sudah pasti tidak ada seorang pun yang meragukan tentang datangnya kematian dan kita harus paham bahwa di belakang sana kematian selalu mengejar kita memburu kita gugat kita dan di depan sana liang lahat menanti kita para penggali kubur menanti kita untuk menanam jasad kita di sana menguburkan kita sudah pasti ya dan semakin bertambah hari berarti semakin berkurang Kesempatan kita beramal, semakin tambahnya hari, ya semakin dekat satu hari pada kubur kita. Nah yang begini kok ya tidak banyak disadari, tidak banyak menyadari ya. Sehingga kalau kita memang betul-betul tidak menyadari hal-hal yang seperti itu, ya, ketika malaikat mau datang menjemput kita, wah kita betul-betul menyesal nanti terbelalak mata kita kesempatan kita untuk bertobat habis. Mereka datang dengan kejamnya, ya, mencabut nyawa kita. Ya. di dalam satu hadis itu dikatakan ya, bagi orang-orang yang mereka itu maksiat kepada Allah, berharga kepada Allah, kalon ahli neraka dan sebagainya, itu kematian itu susahnya ya, eh, apa namanya sakratul maut itu susahnya seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Bayangkan ada kambing yang masih hidup, ya, kemudian kulitnya dicat untuk hidup seperti apa kita bayangkan. Ya, ya kulit kita ngelotok sidik karena kesusupan aja sakit setengah mati kulit kita terkoyak sedikit saja eh, dengan pisau kecil dan sebagainya atau toples tom dan sebagainya itu sudah sakitnya semati selamat rokok dan sebagainya berada setengah mati apalagi ini kambing yang dikuliti hidup-hidupan itu ya nah, rencana itu monggo para sahabat yang semua yang sedang online ya Mumpung malaikat belum datang, ya, Mau Allah belum datang mengutus eh, apa namanya malaikat maut untuk menjemput kita, Nah, mari kita pergunakan betul waktu yang tersisa uh, di hadapan kita yang tidak banyak, karena kita juga tidak tahu berapa banyaknya waktu yang tersedia bagi kita untuk beramal ya, kita manfaatkan uh, eh, sebanyak-banyaknya. Saya selalu mengingatkan dan mengingatkan kembali bahwa orang yang mati di zaman Nabi Isa sekitar 2000 tahun yang lalu sampai sekarang sudah disiksa di alam kubur selama 20 tahun orang-orang yang calonnya masuk ke neraka itu. Ya, dan belum akan berhenti 2000 tahun disiksa di alam kubur itu masih akan dilanjutkan terus sampai kiamat nanti ya mungkin katanya kiamat nanti masih miliaran tahun namanya dalam kubur ya. belum lagi nanti kalau kemudian dunia ini malam kiamat ada kiamat ke eh, kubro maka orang-orang seperti itu dibangkitkan kembali bukan untuk diringankan siksanya tetapi justru tambah berat siksa dan perakaran itu nah, oleh karena itu mari kita betul-betul menjadi manusia yang bertanggung jawab uh, Eh, perjalanan kita menuju ke kematian, perjalanan kita menuju ke alam akhirat itu sudah pasti. Ya, nah, kita perlu persiapan apa yang harus kita persiapkan di sana. Kita perlu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ya, harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Rasulullah itu pernah mengingatkan ya, dan jadi diriwayatkan Imam Tirmidzi Nah, kurang lebihnya dia mengatakan tidak bergeser ya berdirinya seorang hamba sehingga dia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan ya, tentang umur ini usia kita ya sekarang di Korea di Cina di Taiwan di Jepang di Malaysia untuk apa di ya nah mudah-mudahan betul-betul karena Allah untuk Allah kerja kita mencari harta untuk Allah kita berdakwah berdakwah karena Allah dan sebagainya dan sebagainya ya eh, sehingga Allah ridho kepada kita dan kemudian umur yang tidak berapa lama ini kita sia umur kita paling 60, 70 tahun, 80 tahun paling banter sudah berhenti dipanggil oleh Allah sekarang ini sudah umur berapa itu sisanya masih berapa itu sudah bisa dihitung ya perkiraan tentangnya kematian dan sebagainya sudah bisa dihitung oleh karena itu ya segera mari kita gunakan umur kita ini waktu yang merupakan kumpulan waktu ke waktu, kumpulan detik ke detik. Ya, dan dari waktu ke waktu, dari detik ke detik itu Allah menyodorkan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk beramal soleh, sudah sudahkah kita ambil telah maksimal. Kalau kita mau hitung dari hari per hari, hari ini berapa persen yang kita ambil manfaatnya. Kalau hari itu berapa persen yang kita sudah manfaatkan peluang yang telah diberikan oleh Allah. Hari ini, hari berikutnya berapa persen. Adakah peningkatan, ada justru penurunan. Kemudian berikutnya tentang ilmu untuk apa dia pergunakan. ilmu yang diberikan oleh Allah tidak hanya sekedar berhenti kepada ilmu, ya, tetapi ilmu yang diberikan oleh Allah itu betul-betul untuk diamalkan, ya, dikembangkan dan juga didakwahkan, kan gitu. Ya, kalau kita mendakwahkan ilmu tentang kebaikan, mengajarkannya kepada orang lain, kalau kita mati, ya kita harapkan juga tim tumbuh seribu ustadz-ustadz yang baru, guru-guru yang baru, orang ilmu yang baru, dan sebagainya. Kita wariskan kepada mereka. Kan gitu. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang berilmu, tetapi karena kita tidak mau mengamalkan ilmunya, kita menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, oleh karena itu kemudian apa namanya Allah ya menyesatkan ya orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu itu ya berdasarkan ilmunya Meska sekalipun dia menjadi orang yang berilmu, tetapi karena biasa menuruti hawa nafsu, ya, maka ia tidak ada gunanya ilmunya, dia tetap tersesat. Bahkan di dalam surat Al-Jazi ayat 23 itu Allah mengatakan Allah mengunci mati pendengarannya, ya mengunci mati hatinya dan juga meletakkan tutupan atas penglihatan. Telinganya tidak bisa mendengar, matanya tidak tidak bisa melihat, hatinya terkunci tidak bisa melihat kebenaran kembali kan gitu. Ya, karena Allah membiarkan sesat dalam tanda petik Allah menyesatkan mereka, menyesatkan orang-orang seperti itu yang senantiasa mengikuti hawa nafsu yang dia berilmu tetapi tidak mau mengikuti ilmunya. Maka kemudian Allah bertanya, "Fama yahdihi min ba'dillah?" Siapa yang bisa memberikan contoh kepada memberikan hidayah kepadanya setelah Allah menyatakan apa dasar ini? Maka mereka tidak mau memikirkan, mengambil pelajaran dan itu. Jadi untuk apa ilmu yang diberikan oleh Allah itu eh, kita lakukan, kita pergunakan, itu harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian tentang harta, min aina terbawa wa fima Harta itu harus dipertanggungjawabkan juga. Dari mana kita dapat? ini dari Korea, dari kerja apa, dan dan ini, itu, dan sebagainya. Halal atau haram, dan sebagainya. Ya, itu harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya, dan juga kemana dinafkahkan. Apakah di Korea juga ikut-ikutan untuk beli jiu, ya, mendem, ikut-ikutan makan makan makanan haram di situ dan sebagainya, karena tidak ada orang tahu, ah ikut-ikutan tanah makan babi dan sebagainya. Nah, itu sekali seperti itu bahaya itu, ya, bahaya. Nah, saya yakin teman-teman tidak ada yang seperti itu, ya. Tapi kita perlu pahami betul bahwa harta kita yang kita cari harus kita cari dengan cara yang halal, harta kita kita nafkahkan harus kita nafkahkan dengan cara yang halal kita ini orang beriman, kita ini orang Islam, orang yang tunduk patuh kepada aturan Allah, orang yang berdisiplin ya terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, berbeda dengan orang-orang umum dan gitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk apa badannya dimanfaatkan, dipergunakan sampai tua. nih. Gitu. Nah ini teman-teman masih banyak yang muda-muda, ya bersyukur kepada Allah, ya Eh, telah dikondisikan oleh, eh, oleh lingkungan, oleh teman, oleh sahabat, ya, untuk enteng di dalam ya, melangkah pilihlah. untuk enteng ngurusi musola, untuk enteng ngurusi eh, apa namanya ngaji online, untuk enteng ngurusi segala sesuatu yang terkait dengan uh, perjuangan fisabilillah itu. Nah, Insya Allah kalau kita betul-betul menyadari ya dan dan eh, apa namanya meningkatkan rasa tanggung jawab kita terhadap uh, empat hal yang harus dipertanggungjawabkan ini ya mudah-mudahan ya ketika kita nanti menghadap Allah ya betul-betul menghadap Allah ya dengan qalbin eh, uh, dengan hati yang bersih ya dengan empat hal yang harus dipertanggungjawabkan itu sudah dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah ingat bahwa di dunia ini kita diingatkan oleh Allah ya. di Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartanzur nafsum ma qaddamat liwat inna Allah khabirun bima ta'malun. Asr ayat 18 gitu ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wartanzur nafsum ma qaddamat liwat dan hendaknya tiap diri mencari petang untuk hari esok hari esok di situ tidak uh, dimaknai sebagai hari Selasa kemudian hari Rabu kalau makna hari esok di situ adalah hari akhir ya ya mau hisab yang mizab misyab ya mau kiamat dan sebagainya yang din sebagainya ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa untuk mencari bekal di dalam menghadapi hari yang besar itu Apalagi pesannya itu ya pesannya itu di, diapit dengan dua peringatan. Yang satu tadi ittaqullah, yang di, di belakangnya juga ittaqullah. Wa tandur nafsu maka telah lihat ittaqullah kan ya. Nah, kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Inna Allah khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah eh, akan mengkabarkan, mengetahui ya apa yang kamu sekalian kerjakan. Ya, jadi semua kita senantiasa berada di bawah pengawasan Allah. Allah tidak pernah lengah di dalam mengawasi ya, kita. Ya, ya. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau itu amal soleh dibalas dengan pahala, kalau itu amal soleh akan dibalas dengan dosa yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bahkan tidak hanya perbuatan apa yang terlintas di dalam hati kita pun juga diamati oleh Allah, dilihat oleh Allah, dicatat, ya mudah-mudahan sebagai orang beriman yang terlintas di dalam hati kita juga senantiasa uh, lintas lintasan yang baik saja. Nah, kita disuruh mencari bekal, sedang Allah sendiri mengingatkan bahwa sebaik, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bersyukurlah kita semuanya ya yang sudah mendapatkan ide dari Allah menjadi orang yang bertakwa atau sedang bersemangat menuju kepada ketakwaan dan juga melangkah menuju ke arah sana. Ya, mudah-mudahan dengan bekal itu ya kita menjadi manusia yang sukses di dunia kita sukses menjadi orang yang berakhlak karimah dan di akhirat kita sukses mendapat ampunan dan kasih sayang Allah ya ya nikmatan yang berupa surga dengan kebahagiaan selama-lamanya sekali lagi kita nanti akan melangkah menuju kepada kematian tidak ada seorang pun yang tidak melangkah menuju kematian mau berangkat mau melangkah atau tidak mau melangkah senang atau tidak tenang kita semuanya dipaksa menuju ke arah sana. Maka tidak salah kalau Allah itu biasa mengingatkan kepada kita, fa'ina tasabun, maka kemana kamu sekalian akan pergi? Ya, kita semuanya akan pergi menuju kehadiran Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillah segala sesuatu itu lillah milik Allah. Wa inna ilaihi rojiun dan sungguh semuanya itu ya kepadanya kepadanya kepada Allah saja uh, kembali. Kemudian kita semuanya teman-teman yang sedang online uh, senantiasa dibimbing oleh Allah dia menuju perjalanan kepada Allah juga dan menuju kepada perjalanan dan di akhir perjalanan dengan kebahagiaan. Untuk itu mari uh, kita dengan sadar atau tidak sadar kita paksa diri kita untuk uh, senantiasa merubah orientasi hidup kita yang dari duniawi menuju ukrawi dari dari uh, dari pola kehidupan yang serba materialis ini menuju kehidupan yang islamis ya menjadikan kebahagiaan kebahagiaan kebanggaan kebanggaan yang sifatnya ukrawi itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari uh, disertai dengan pengecilan pengecilan terhadap pangkat jabatan harta dunia dan sebagainya Kemudian jangan dengan seperti itu, cinta kita kepada Allah dan dari akhir, iman kita kepada Allah dan dari akhir, itu menjadi tim pembimbing, menjadi uh, pewarna dalam kehidupan sehari-hari. Uh, warna yang paling indah, warna yang paling powerful di mata Allah adalah Islam ini. Dan kita sudah mendapatkannya. Mudah-mudahan kita mewarisinya betul-betul di akhirat nanti. Begitu Mas Tadi sedikit sebagai pengantar uh, dari diskusi kita pada malam hari ini uh, mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan waktu awal tahun baru ini dan akhir tahun yang lalu kita untuk uh, bermuka bermukatabah. Monggo waktu saya kembalikan. Uh, Injil terima kasih Ustaz. Hmm, maaf untuk sementara belum ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Mohon dilanjut kembali. Ya. Baik ya. Jadi teman-teman yang berbahagia sebagai hamba Allah ya sebagai kita itu tidak punya nilai di mata Allah sama sekali ya, kita itu hanya budaknya Allah maka Allah sendiri senantiasa eh, mengingatkan kepada kita untuk boleh menyelesaikan rojim wa ma jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambatkan diri kepada Allah liya'budun ya untuk menyembah untuk menghambatkan diri kepada Allah Nah, di sini kita paham betul bahwa kita itu hanya budak Allah yang tidak punya nilai sama sekali. Ya, yang budak di zaman Rasulullah dulu, ya, rasa apa dulu, ya namanya budak itu tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai harga. Ya, eh, oleh karena itu, oh, kalau kita punya budak pada saat itu orang yang punya budak mau diapakan budaknya tidak ada, tidak ada uh, sebelum kedatangan Islam tidak ada hukum ya kita ini pakai ini jual ya jual buang ya buang tidak gitu, gitu, gitu. tidak tidak bernilai sama sekali tetapi dari posisi budak kita ini kalau kita itu menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya alias menjadi orang yang bertakwa ya e, posisi kita di hadapan Allah itu naik tinggi derajatnya ya apalagi kita menjadi orang yang bertakwa baru kita menjadi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan saja ya Allah sudah menjanjikan posisi yang tinggi yang fa'ilahul ladina amanu minkum ladina utul ilma darajat dan itu sudah diangkat derajatnya apalagi betul-betul menjadi orang yang beriman dan beramal soleh alias menjadi orang yang bertakwa nah sudah pasti derajatnya ditinggikan Nah, kalau kita mau menggunakan perbandingan ya atas dan bawah, yang namanya budak itu berada di bawah, yang namanya eh, apa namanya bos Allah sebagai ilah kita berada di atas. Ya, di sini kita bicara tentang tauhid uluhiyah. Allah ya sebagai ilah kita, sesembahan kita, zat yang kita sembah ya berada di atas sana jauh sekali dari kita, seolah-olah seperti itu. Dan kita berada di bawahnya, kita yang menyembah. Ya, kita dilarang untuk menyembah satu dengan yang lain. Secara makhluk kita dilarang saling menyembah ya, saling bersujud. Tapi di semata Allah justru malah kita diperintahkan untuk bersujud. Ya, karena ketinggian derajat Allah itu. Dan ya, tetapi Allah yang marah pemurah, eh, maha pengasih dan maha penyayang itu mengangkat derajat kita sedikit demi sedikit ya sampai akhirnya diangkat menjadi seolah-olah Allah dengan kita itu Allah dengan kita itu seimbang ya seolah-olah kita itu eh, apa namanya berada dalam satu garis horizontal dengan Allah ya kita manusia di sini Allah berada di situ begitu seolah-olah seperti itu sampai ya kita bisa melihat di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ya ayat 111 ya itu dikatakan Allah a'udzubillahi minasyaitonir Inna Allah ashtara minal mu'minina al wa amwalahum bi anna lahum jannah gitu ya Sesungguhnya Allah telah membeli diri orang beriman dan harta mereka di analah mujana dengan memberikan kepada mereka jannah surga. Jadi seolah-olah antara kita dengan Allah itu berada pada titik uh, pada pada garis horizontal pada ketinggian sama antara penjual dan pembeli. Allah memberi diri dan harta kita ya ya Allah mendapatkan diri dan harta kita dan kita mendapatkan surga Nah harusnya kepada harusnya kita sebagai orang yang beriman itu ya eh, kita itu bahagia membaca ayat ini senang sekali karena hakikatnya diri dan harta kita itu adalah milik Allah sendiri yang dipinjamkan kepada kita. Masa milik Allah sendiri yang dipinjamkan kepada kita kemudian kita lakukan jual beli dengan Allah, Allah memberikan surga yang penuh kebahagiaan selama lamanya itu, kekal selama lamanya itu. Ya, maka maksudnya kita merasa bangga di dalam Islam ini Allah telah mengangkat derajat kita pada posisi yang tinggi seolah-olah Allah menjadi pembeli yang membutuhkan kita dan kita itu sebagai penjuranya. Ya. Ya. Nah, di dalam menghadapi ayat ini, pertanyaan kita tinggal eh, ada dua saja, deal or no deal. Kan gitu kalau kita melihat ada di Corbusier gitu ya. Ada acara deal or no deal dan sebagainya. Kalau eh, kita sudah dan deal dengan Allah, ya kita sudah melakukan deal dengan Allah, telah melakukan transaksi dengan Allah, ya sudah, artinya diri kita itu sudah menjadi milik Allah. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, itu semuanya kehendak Allah gitu loh. Karena kita sudah bukan milik kita sendiri, kita itu sudah jadi milik Allah. Maka tuntunannya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ibadah sembilanku, hidupku, dan matiku. Hidupku, al sering sekali menjelaskan yang mati maksud dengan hidupku adalah seluruh aktivitas hidupku kan gitu ya. Nah, artinya hidup tidak dinilai dari usianya panjang atau pendek. Panjang atau pendek usianya itu yang menentukan Allah. Tetapi dari isinya hidup itu seperti apa itu yang menjadi uh, memiliki nilai hidup kita. Saya sering mengumumkan seperti minuman di dalam gelas Ya, minuman di dalam gelas itu ya dinilai tidak bukan karena gelasnya yang indah, bukan karena gelasnya yang jelek, tidak seperti itu, tapi karena isinya, karena memang rasanya yang nikmat dari apa namanya minuman yang ada di gelas itu. Dan tidak dinilai wajahnya, usianya, tapi aktivitas. Maka ketika kita bilang, kita bicara, wa masya ya lillahi rabbil alamin, dan hidupku itu bagi atau milik Allah dengan semesta alam, itu maknanya adalah seluruh aktivitas hidup kita itu betul-betul milik Allah. Nah, karena kita sudah bertransaksi, maka ya wajar kalau itu yang menjadi milik Allah. Artinya seluruh aktivitas kehidupan kita diwarnai dengan kehendak Allah, diwarnai dengan ketaatan Allah, kan gitu. Bapak mati lillahi rabbil alamin, jangan sampai mati kita gantung diri, jangan sampai mati kita uh, mati yang tidak ada gunanya dan sebagainya. Ya, Ya, hari ini di Indonesia ada berita tadi ada dua orang tahanan kakak beradik yang mati gantung diri katanya di uh, di dalam uh, tahanan, di dalam ruang tahanan. Ya, seolah tidak masuk akal, tapi tidak tahu itu yang yang betul mana perlu di apa namanya uh, perlu dicek, diteliti dan sebagainya seperti itu. Nah, ya pelajaran yang bisa kita ambil jangan sampai kita menjadi yang seperti itu. Betapa sulit kehidupan kita di dunia itu wa tapi yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang uh, bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan menyediakan jalan keluar kan gitu. Ya, jalan keluar sudah pasti. Nah, jangan sampai kita uh, mengalami hal yang seperti itu. Karena kita sudah berikrar wa mamati billahi rabbil alamin kan gitu. Nah, termasuk juga dalam konteks ini harta ya. Harta kita itu ya sudah menjadi milik Allah. Tetapi kita diperbolehkan memanfaatkannya, dipinjamkan kepada kita semuanya, nanti pun akan diganti dengan surga. Asal betul-betul harta itu kita manfaatkan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Dua setengah persen dari apa yang diberikan oleh Allah, diciptakan Allah kepada kita itu harus kita keluarkan sebagai zakatnya. Ya, kemudian kita ketika kita membeli kendaraan atau perhiasan dan sebagainya ada lagi zakatnya dan sebagainya itu harus dipenuhi. Ya, syukur-syukur ya kalau kemudian tumbuh kesadaran betul ya bahwa harta dunia itu kecil yang besar adalah akhirat maka sebagian besar dari harta-harta yang kita miliki itu betul-betul betul-betul kita tukar dengan kehidupan akhirat tidak ada satu sen pun harta kita keluarkan itu di jalan setan karena harta itu hanya bisa dimanfaatkan lewat dua cara yang pertama jalan Allah yang kedua jalan setan bagi orang beriman yang kita paham ya, surat At-Taubah ayat 111, kita tentu tidak akan kompromi dengan setan itu. Karena sudah jadi milik Allah atau kita atau kita manfaatkan untuk kepentingan Allah. Ya. Kemudian berikutnya karena kemurahan Allah, Allah eh, meninggikan derajat eh, kita sebagai orang beriman yang tadinya hanya budak yang tidak punya nilai sama sekali ya, tidak punya Eh, nilai di hadapan Allah sebenarnya karena statusnya sebagai budak saja gitu ya yang kemudian diangkat derajatnya eh, seolah-olah Allah Allah itu berada pada posisi yang horizontal dengan kita Allah sebagai pembeli kita sebagai penjual ya maka kemudian bagi mereka yang memiliki harta eh, dan mereka itu menafkahkan hartanya di jalan Allah ya orang itu diangkat derajatnya lebih tinggi lagi seolah-olah menjadi orang yang lebih tinggi posisinya daripada Allah menjadi orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik seolah-olah Allah berada di bawah kita kita berada di atas sana memberikan pinjaman kepada Allah seolah-olah Allah membutuhkan kita membutuhkan pinjaman kita dan sebagainya sampai dianggap seperti itu maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 ya dengan ada bertanya Allah berfirman Allah berfirman minasy Man dzalladzi qardan hasanan lahu ad'afan katsira. Ya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik dalam makna menafkahkan hartanya di Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Indah sekali dong. Apalagi Eh, kemudian Allah menggarisbawahi di belakangnya wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki ya. arrozak eh, Ar-Razzaq itu adalah Allah yang menampangkan rezeki atau menyempitkan rezeki itu adalah Allah ya. Dan kita paham betul dan dikata Rasul tadi uh, harta itu akan ditanya tentang harta itu min aina satatahu wa fima anfaqahu dari mana harta itu didapat dan dari kemana harta itu dinafkahkan, ya, itu kita harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian di diakhiri wa itu jauh dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sama seperti inna lillahi wa inna ilaihi rojiun tadi Nah harusnya kita menjadi seperti orang yang beriman, harusnya menjadi orang yang bertakwa, itu kita merasa bersyukur, kita merasa beruntung, merasa bangga, kita bisa menjadi orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Bisa terjaga, memanfaatkan, menafkahkan harta kita di jalan Allah. Betapa banyak orang-orang yang mereka itu kaya tapi tidak udeng menafkahkan hartanya di jalan Allah itu. Sampai anak sendiri masjidnya, masjidnya ngaruh kubah emas ya sampai tubah emas itu berapa itu tebelnya emas itu ya sampai 0,3 mili atau berapa itu kubahnya padahal kubahnya banyak itu ya bangunannya besar luas kompleknya luas dan sebagainya jadi masjidnya seolah-olah jadi tempat hiburan akhirnya ya tidak paham itu ya padahal ya kalau kita mau menggelontorkan harta kita untuk bila-bila itu berapapun harta masih kurang aja. Miliaran untuk bikin seperti itu ya. Dan Kiai Haji Khalil Ridwan itu pernah menyampaikan, pernah mengutus seorang santrinya untuk ikut sholat subuh di situ. Tapi ternyata jamaahnya hanya jamaah jumlah jamaahnya hanya sekitar 16-17 orang. Ya, mampu membangun bangunan yang begitu masjid yang begitu megah, tetapi sebenarnya itu pemborosan saja karena dengan emas dan sebagainya. Padahal emas bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan untuk membantu uh, fakir, miskin dan sebagainya yang masih banyak. Ya, di TV-TV kita masih menyaksikan adanya orang yang makan sego aking. Ya, kita di Korea ini tidak mungkin melihat orang yang makan pakai selakin. Mungkin juga ada orang miskin, tetapi santunan dari negara sebenarnya cukup kalau kita kalau mereka itu mempergunakannya dengan baik kan itu. Nah, ditinggikan derajatnya seperti itu seolah-olah Allah eh, berada di bawah kita, Allah membutuhkan pinjaman kita, ini harusnya kita menjadi eh, apa namanya tersanjung, menjadi orang yang tersanjung bisa uh, berbuat seperti itu, bisa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik itu. Apalagi di ayat yang lain Allah sendiri berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansuruha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Begitu ya. Ya, di dalam surat Muhammad itu ya 147 ayat 7 ya. Allah berbicara tentang itu. Intan surullah, ayatnya seperti itu. Intan surullah, jika kamu sekalian menolong Allah, gitu ya. Kemudian dimaknai jika kamu sekalian menolong agama Allah. Yang surdum, dia akan menolong kamu sekalian. Saya sabit agamakum, dan dia akan meneguhkan pendirianmu, kedudukanmu, dan sebagainya. Nah, seolah-olah Allah itu membutuhkan pertolongan kita. Bahasa-bahasa lambungan seperti ini ya, harusnya membuat kita bahagia yang tadinya gitu kita itu berada di pada posisi yang paling rendah, sangat rendah, hubungan antara kita dengan Allah itu hanya uh, rasa budak dengan ilah, antara budak dengan bos yang sangat tinggi sana. Tetapi sekarang dibalik, intan surullah, jika kamu menolong Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Saya eh, sabit agamakum, saya akan meneguhkan kedudukanmu. Ya, pada dalam konteks ini, ya tentu saja kita harus sebagai orang yang beriman, kalau kita memang orang yang beriman, pertama ya, kita akan bahagia sekali memperjuangkan agama Allah itu. Apakah mungkin wujudnya eh, masih uh, ber, ber, sekedar wujud pengajian di musola atau pengajian di rumah uh, dari di rumah atau pengajian online atau tulisan-tulisan yang yang berisi dakwah ya ya karena kita paham ya uh, yang kolam yang asan ya kolam yang terbaik ya itu adalah dakwah yang maknanya dakwah ilallah kan gitu. Nah, kalau itu berwujud tulisan, ya tulisan yang terbaik itu adalah tulisan yang terkait dengan dakwah. Aktivitas yang terbaik ya aktivitas dakwah dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita menjadi orang yang ikut menegakkan agama Allah di dunia ini, Allah sudah berjanji dan surga Allah akan menolong kamu sekalian. Baik agama pun. Dan akan meneguhkan, Allah akan meneguhkan pendirian kita. Ya, alhamdulillah akhir-akhir ini dengan bantuan uh, radio, lewat satelit, uh, eh, bulan dan sebagainya, dengan bantuan uh, internet, dengan bantuan fleksi dan sebagainya, dakwah Quran Sunnah ya yang dilantarkan ke masjid al Quran itu di mana-mana banyak diterima. Meskipun juga ada yang menentang, tetapi tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, oh, manusia itu bebas ya bebas memilih kan itu, La ikrah fitrin, qad tabayyana harus minal ghayy. Sesungguhnya tidak ada paksaan dalam agama, qad tabayyana harus minal ghayy. Sungguh telah telah jelas sekali ya yang lurus dari yang bengkok itu sudah jelas. Maka biarkan orang memilih. Ya kita sajikan apa adanya yang berasal dari Quran, yang berasal dari Sunnah, kemudian biarkan umat itu memilih. Ya, hanya ada dua pilihan saja, atau barangkali juga bisa tiga pilihan. Ya, yang pertama beriman yakin atas firman-firman Allah, kebenaran firman-firman Allah, kemudian mengikutinya. Nah, kemudian atau menolak menjadi orang itu yang menjadi orang beriman tadi atau bertakwa. Kemudian menjadi orang kafir, artinya kita menentang firman-firman Allah, ya, sunnah-sunnah Rasul itu kita melipitah daripada sunnah, ya, Uh, kita memilih guan-guan daripada firman Allah dan sebagainya, silakan itu boleh saja, itu orang kafir atau yang berada di tengah-tengah orang yang pro tidak ini dan tidak itu mudah berpindah baina dzalik la ilaha illa la ilaha ulai wa la ilaha ula ini jadi eh, apa namanya ragu-ragu terombang-ambing ya di antara ini dan itu iman tidak kafir juga tidak ya harga kita menjadi orang yang munafik kan gitu nah itu terserah kita juga semuanya harus dipilih sesuai dengan apa namanya e, berjalan dengan resikonya bukan tanpa resiko ya kalau kita mungkin menjadi orang yang beriman ya resikonya ada resikonya tidak disukai oleh manusia-manusia secara umum itu yang mereka tidak mau menjadi orang yang beriman ya kalau kita menjadi orang-orang orang kafir ya sudah resikonya orang oh, dunia kamu mungkin banyak disukai orang tapi di akhirat kamu skin atau masuk ke kelompok orang munafik itu Orang munafik mungkin dia eh, ya disenangi mungkin uang dan beda dan sebagainya. Tapi orang beriman tidak akan suka dengan sifat kemunafikan itu. Tapi akhirat ditempatkan di neraka yang paling bawah. Nah, harusnya mengerti kita dan teman-teman semuanya yang sedang online, Nah, kita betul-betul menyadari akan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita betul-betul memilih jalan takwa ya kita mempertukarkan kita melakukan jual beli dengan Allah ya harta dan diri kita kita serahkan kepada Allah diganti dengan surga ya eh, orang-orang yang seperti itu termasuk kemudian nanti diangkat derajatnya dinilai oleh Allah kalau dalam hal harta dinilai memberi pinjaman Allah kalau dalam hal perjuangan perjuangan agama ini ya kita dinilai sebagai penolong penolong Allah mudah-mudahan Allah memilih kita semuanya menjadi penolong penolong agamanya ya menjadi orang-orang yang selalu senantiasa siap setia setiap setiap setiap setia setiap saat di dalam rangka untuk memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik supaya dilipat gandakan pembalasannya dengan yang banyak. Begitu Mas Gadi, barangkali ada sesuatu yang disampaikan monggo silakan. <clears throat> ya terima kasih Ustaz. Uh, ini ada pertanyaan dari teman yang baru di Korea Iya, mari silakan. Uh, Ustadz mohon dijelaskan bagaimana kedudukan daging yang ada di Korea. Yang kita tahu orang Korea uh, mayoritas beragama non Muslim. Untuk penyembelihannya gimana Ustadz? Mohon dijelaskan Ustadz. ya sebenarnya kalau uh, eh, penasung mereka itu kan banyak yang mungkin Buddha, banyak yang kohucu dan sebagainya Eh, sembilan mereka kalau mereka kelompok kelompok seperti itu ya haram gitu ya paling paling paling ringan sebat ya paling ringan meragukan kan gitu ya, padahal kalau meragukan Rasulullah sendiri nasihatnya dakma buka ilama lah yuribuk kan gitu tinggalkan yang meragukan ya untuk mengambil yang tidak meragukan menuju kepada yang tidak meragukan yang meyakinkan kan gitu nah sekarang yang jadi pertanyaan kita, apa kita bakal mati itu oleh orang makan daging? Apa kita harus tidak menjadi orang yang tidak sehat toh kalau kita tidak makan ayam? Ya, apakah kita akan menjadi uh, eh, keluar kelulur lemah eh, uh, ketika kita tidak makan kambing atau tidak makan daging sapi? Tidak. Ya, banyak orang-orang Barat itu dengan pilihannya sendiri, dengan kesadarannya sendiri, untuk menjadi vegetarian ya makan hanya apa namanya eh, tanam-tanaman saja, tumbuh-tumbuhan saja, buah dan sayur-sayuran saja gitu. Dan itu mereka juga bisa bertahan hidup baik. Nah, apalagi kita akan tidak seperti itu, tidak hanya buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita makan, ya. Allah sudah sudah mempersiapkan jauh hari, ya kita bisa makan apa namanya uh, ikan, ikan dari laut, ikan tawar juga, kita bisa makan cumi-cumi kalau sukar kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Ya. Kita bisa makan ayam utuh, sejak bunder, telur kan gitu ya. Boleh kita makan ya. Telur pun telur opo ayam kan begitu. Ada telur ayam, ada telur bebek, ada telur yang itu dimakan itu juga bergizi gitu. Nah jangan tiba-tiba nong mambian nong Indonesia yo mangane wak yo seminggu sepisan nurung karuan saya tiba-tiba nong Korea kok kemudian iwak itu daging itu sebagai satu kebutuhan yang wajib. Tidak perlu kita berpikir seperti itu kan itu. Nah kalau pengen daging, kesulitan eh, cari daging itu ya kalau memang tidak ada uh, yang muslim dan sebagainya di situ yang minta kiriman dari Indonesia tuh mau ngirim ke Abon, mau ngirim ke dan sebagainya gitu ya ya sehingga yang perlu kita tata bukan bukan tak boleh eh, kambing, daging kambing, daging hmm. sapi, tapi yang ditata adalah keinginan kita. Hmm. Harusnya yang diingini oleh hati kita itu hanya yang halal-halal saja. Jangan muncul keinginan sing neko-neko sehingga akhirnya kita jatuh kepada yang subhat, yang meragukan, yang samar-samar. Ya, sekali lagi kalau pertanyaannya dari sekedar uh, status penyembelian di situ itu ada harome eh, paling tidak uh, paling tidak ya subhat tadi kan gitu ya nah kalau memang apa namanya ada yang bisa mencari sertifikat untuk menyembelih license untuk menyembelih ya bisa aja panjenengan menyembelih itu mungkin nanti di apa namanya di tempat bicara tempat pemotongan hewan itu Nah, nanti ke sana beli kambing satu, kemudian disembelih dewe, kreatif di situ, potong di situ, dheweke Nah, nanti dijual sama teman-teman ya. Setiap Jumatan, uh, Jumatan kan ada kumpul banyak teman dan sebagainya. Nanti dijual di situ atau dikonsumsi sama teman-teman yang lain dan sebagainya. Untuk nambah nih kangen, pengen makan sate, kambing, atau tongseng, atau eh, gulir dan sebagainya. Gitu. Nah, nah, kalau memang tinggalnya lama di situ dan tadi katanya ada yang baru datang itu, Nah, boleh saja yang baru datang tadi itu uh, mencari informasi bagaimana mendapatkan license sebagai butcher, sebagai pemotong gitu. Uh, sehingga nah, kalau dapatkan license itu panjenengan bisa memotong dengan cara legal ya karena di, saya yakin di Korea uh, itu seperti di Barat nyembelih itu juga harus punya license punya izin untuk nyembeli kan gitu nah nanti selama di situ mungkin dua tiga empat tahun bisa bermanfaat juga untuk dirinya bisa bermanfaat untuk teman-temannya sama ngaji sama muslim gitu ya untuk menyediakan uh, makanan halal kan gitu atau daging halal. Sekali lagi untuk konsumsi pribadi kalau memang tidak memikirkan itu dan sekedar untuk pribadi ya kita pilih yang halal halal baik kan gitu ya halal halal baik ya eh, sarden, kalengan yang dari ya, yang ikan tuna dan sebagainya atau yang jenisnya dengan itu uh, cukup untuk memberikan lemak atau protein dan sebagainya yang dibutuhkan kepada kita daging itu kan yang dibutuhkan ya lemak kalau proteinnya saja atau kan? ya vitamin vitaminnya kan sudah ada pada uh, sayur maupun buah-buahan gitu. Nah, sedang protein dan uh, apa namanya lemak tadi bisa kita ganti proteinnya dari telur, kemudian lemaknya juga dari uh, ikan ya itu cukup insya Allah. Kalau kita tidak ngayah-ngayah, kalau kita itu memang memang betul-betul Eh, komit dengan Islam ya uh, kita menjaga diri supaya tidak makan haram ya, karena kita paham bahwa kalau kita makan haram itu nanti doa kita tidak diterima selama 40 hari dan sebagainya dan sebagainya itu ya insya Allah Allah akan memberikan kemudahan enteng hati kita walaupun selama dua tiga tahun eh, empat uh, tahun kita tidak makan daging orang bakal tambah kuru bakal malah tambah lemu kan gitu ndak, usah khawatir karena suka duit dong ayam gitu ya sehingga ah, tambah lu ya coba mas kaki itu tambah pirang kilo ya jalan dibandingkan karo ketika datang aku yakin mungkin tambah lemu gitu ya. yang lain-lain juga saya yakin begitu kan ya meskipun mungkin nanti naik Bali nang Indonesia karena susah ngulek duit menaik nang Indonesia naik sing dipikir duit terus gitu ya ya nanti akan tambah kurung menaik kan gitu ya. nah sekarang kita switch yang kita pikir itu bukan uh, duitnya tetapi ketaatan kita kepada Allah yang jadi kebanggaan bukan hartanya tetapi yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang beriman itu adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Uh, begitu Mas, mudah-mudahan dipahami tentang masalah halal haramnya pendidikan di Korea. Eh, terima kasih Ustadz. Eh, masih menyambung ini tadi. Hmm, yeah. Ada orang yang berpaham bahwa uh, asalkan kita membaca basmalah, kalau yang subat itu bisa menjadi halal Ustadz e, bagaimana dengan yang pendapat demikian itu Ustaz mohon dijelaskan Nah, itu pendapat Gumbal Mubio itu. Kalau begitu anak babi di bismillahi itu halal. Tidak nah, mungkin. Ya, kalau itu memang sudah halal, sudah haram ya, kalau memang haram ya di bismillahi ya tetap haram tidak bisa halal. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang itu halal itu kan ada dua macam. Yang pertama halal fizat zatnya memang halal kan gitu atau haram Fizat, zat zatnya itu memang betul-betul haram kan gitu atau halal fi sifat ya sifat itu ya termasuk sembeliannya tadi ya sembeliannya kalau kalau yang hmm. namanya binatang yang itu sebenarnya halal ya tetapi yang nyembelih orang musyrik ya jadi haram ya dalam pandangan Islam itu yang namanya penghucu atau yang namanya Eh, budol di situ dan sebagainya atau mungkin orang tidak beragama itu nyembelih ya haram bagi kita mau mereka makan ya terserah silakan boleh-boleh saja kan gitu tetapi kita tidak sebagai orang beriman tidak boleh makan yang seperti itu harus hati-hati ya kalau tentang hadisnya yang suruh baca basmalah itu kan sebenarnya Rasulullah tidak menjawab bahwa itu adalah halal atau haram bagaimana ya Rasulullah ini daging ini baru dikirim oleh orang yang masuk Islam kan gitu loh orang yang masuk Islam ya kemudian suasana bismillahan ya. itu sebenarnya tidak menjawab pertanyaan itu tapi beliau menunjukkan etika Islam kalau mau makan silakan mau bismillah se kan gitu nah, Rasulullah sudah ngerti lah dia itu orang Islam ya sembilannya orang Islam ya halal kan gitu ya tentang masalah baca basmalah atau tidak baca basmalah Ya kalau dia memang sudah ngerti eh, bahwa kalau nyembelih itu dengan baca basmalah tentu dia akan membaca basmalah. Kalau dia tidak ngerti kemudian tidak tidak baca basmalah ya tentu saja halal. Wong dulu ngerti kok. Nah, itu tuh bagi orang Islam baru kan itu. Ya, tetapi meskipun itu kafir, ya kalau menyembelih ayam ya dibuat dibaca di Bismillah ping satu ya tetap kafir ya tetap haram kan itu. Nah oleh karena itu ya tetaplah lah bertanya istafti kolpak ya, istafti kolpak ya, bertanya kepada uh, hatimu, noranimu ya. ya. Jangan hawa nafsumu, kalau nafsumu sembarangnya diterjang. Inna nafsala amaratun bisu, dan itu sungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejahatan. Ilama rohimarobi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allahnya dibimbing dengan Quran. Nah tanya kepada hati kita yang bersih yang seperti itu, jadi halal haram dan sebagainya, insya Allah hati kita ada jawabannya. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga kita untuk senantiasa uh, bersih di dalam memakan makanan itu, ya, dalam menjaga halalan makanan yang masuk ke dalam diri kita masing-masing, ya, apakah itu wujudnya halal fizar atau halal fisifat itu sangat penting di dalam Islam, ya. agar uh, eh, di dalam surat Al-Baqarah itu ya, uh, Allah itu mengingatkan kepada kita semuanya ya di dalam uh, konteks uh, makan makanan dan sebagainya itu ya di dalam Al-Baqarah ayat 168 eh, itu dikatakan dikatakan bulan minasyaitonir rajim ya ayuhan ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, halal dan baik dari apa yang dapat yang terdapat di bumi. Ya, Ya, tetapi uh, untuk bisa ma ma senantiasa makan yang halal dan baik dari eh, binatang-binatang uh, yang disediakan Allah di muka bumi ini ada godaan godaan ini datang dari setan yang senantiasa membelokkan, membengkokkan, menyimpangkan kita dari jalan Allah itu. Maka kemudian hawa nafsu wujudnya juga bisa seperti itu. Wow, kita eh, wow, bebek panggang enak banget sih. Padahal bebek panggangnya digantung guru neot atau gelora sembelian dan sebagainya. Ya orang-orang Chinese itu mereka tuh suka makan uh, apa petir panggang dan sebagainya itu. Kalau kita lihat ketika digantung di restoran-restoran itu kita bisa lihat itu lehernya itu orang no potongan, orang sembeli sama sekali ya seperti itu. Nggak ngerti. Ya, Tepat kata gimana gimana kan saya juga tidak tahu itu. Ya, dan nah, seperti itu jelas haram. Meskipun secara, secara fizat ya menurut zatnya dia halal karena bebek tetapi karena matinya ditepat dan sebagainya tidak disembelih, maka secara sifatnya dia haram kan gitu. Nah untuk itu e, kita harus pandai mengendalikan diri, jangan sampai ikuti langkah syaitan. Syaitan maka dikatakan di situ wala tabi'ul khutuwati syaitan innahu lakum mubin. Eh, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan yang menggoda kamu, ya membisik bisik membujuk-bujuki kamu, membuat kamu kepingin makan daging-daging yang disajikan di apa namanya restoran-restoran warung-warung makan di Korea situ ya kita perlu sadari innahu lakum aduwwum mubin sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu musuh yang nyata bagi kamu ya ya oleh karena itu kita perhatikan betul ya kita kendalikan ya uh, hawa nafsu kita ya pikir tentu saja kita tidak hawa tidak hanya sekedar hawa nafsu makan saja tapi ke hawa nafsu hawa nafsu yang lainnya supaya hawa nafsu itu senantiasa tunduk ya kepada firman Allah dan sunnah Rasul. Ya, kalau kita justru malah dikendalikan oleh hawa nafsu, ya sudah menjadi manusia yang tidak terkendali kembali kepada seperti Al-Jazziyah ayat 23 tadi. Nah, meskipun kita menjadi ustadz, meskipun kita menjadi kiai, meskipun kita menjadi ketua takmir masjid atau musola, ya, kalau kita mengikuti langkah setan, kita mengikuti hawa nafsu, ya sudah pasti orang seperti itu akan disesatkan oleh Allah. Ditutup matanya, ditutup telinganya, ditutup hati, dikunci mati hatinya, penjara. Ya, menjadi sumum bu'un umil fahum layar jiun gitu. Ya. Nah, sudah, sekarang nggak usah dipikirkan yang neko-neko, ya, sudah makan yang betul-betul halal dijaga dirinya. Uang yang didapatkan juga yang halal-halal saja, ya, supaya nanti berkah anak istri yang diberi makan dengan halal dengan makanan yang halal mudah-mudahan tumbuh menjadi uh, anak-anak uh, yang soleh dan solehah. Istri di rumah pun menjadi istri yang solehah menanti suami kedatangan suami yang repot-repot berat-berat mencari uang di sini. Ya, jangan sampai justru malah mereka kita makan, kita kita kita beri makan dengan uang yang tidak halal atau justru malah kita sendiri di sini makan yang uh, tidak halal, tidak halal dan sebagainya. Uh, sehingga hidup kita di sini kepergian kita sampai di Korea atau tempat lain itu menjadi tidak berkah. Tidak tambah kebaikan, tidak tambah kemanfaatannya. Nauzubillah min dzalik. Uh, begitu Mas Yadi, mudah-mudahan bisa dipahami ya di dalam mengendalikan diri untuk makan. Saya yakin itu merupakan bagian dari godaan setan bagi teman-teman yang pergi ke luar negeri karena mereka punya banyak duit ya mau tadinya makannya yang sayur uh, apa namanya bayung atau eh, apa godong so dan sebagainya nah, kemudian di sini makan nopo enggak banyak uang dan sebagainya sudah ada setan menjadi ke sana mudah-mudahan tidak uh, tidak dituruti ya seperti itu itu mas Gadi Ija terima kasih Ustadz atas penjelasannya kembali ke pertanyaan lagi Ya. Yeah. Uh, Ustadz, saya dulu waktu awal-awal kerja di Korea, saya pernah zikir sesudah sholat sambil kerja. E, bagaimana hal yang hmm. demikian Ustaz? Mohon petunjuknya. Iya, ya, ya, ya gimana lagi karena waktu ini mungkin panjang dengan mepet banget harus kerja, joko mesin, joko ini itu dan sebagainya. Ya, ya, ya sudah. Artinya memang memang sedang bekerja di situ tidak dalam keadaan normal, uh, sudah bisa begitu itu ya sudah baik kan gitu. Tetapi kemudian kalau mampu meningkatkan diri ya sejenaklah lah, zikir sampai selesai dan sebagainya, duduk tenang menikmati uh, kebersamaan dengan Allah, bercengkrama dengan Allah dan sebagainya di situ bisa meningkatkan ke arah sana ya. Jadi Allah tentu saja akan melihat situasi dan kondisi sekitar di dalam menilai amal kita kan begitu. Ya. Dan eh, situasi kondisi awal-awal datang ke situ masih mesti karo juragane, orang ngerti waktunya ini, aturannya ini dan sebagainya masih masih mengalami kesulitan panjenengan sudah begitu itu baik. Nah di Indonesia sendiri berapa banyak orang sing bar sholat langsung serantal mayrumo. Kan gitu. Maka ada orang yang rapor itu melintong ke Allahumma antas salam itu ya. Menjadi Allahumma antas jalan, lantas jalan media gitu ya. Nah, itu rasa sempat berpikir mereka. Ya, eh, sebenarnya waktu itu ada, waktu itu yang ngatur kita sendiri kok. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak tidak mau berbuat seperti itu. Ya, meremehkanlah. Padahal Rasulullah itu berjanji menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita itu membaca bacaan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, la ilaha illallah, eh, Allah Akbar 33 kali tutup dengan 100 satu bacaan itu itu dikatakan Rasulullah Rasulullah bahwa dosa-dosanya akan terorang yang berbuat seperti itu setelah sholat itu dosa-dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, orang yang eh, lantas jalan tadi itu tidak menyadari yang seperti itu. Nah, kita yang sudah paham, kita sudah ngerti, tentu saja tidak akan berbuat seperti itu. Manakala, manakala waktu memang memungkinkan, eh, apa namanya, ya kita lakukan semaksimalnya. Kalau memang betul-betul kepepet, harus segera lari, ngurusi mesin dan sebagainya, ya, tanggung jawabnya berat disam, uh, sambil sambil jalan sambil ngurusin mesin insya Allah ya Allah uh, pahamlah tetap akan menilai kebaikan ya seperti itu insya Allah begitu ya mudah-mudahan saja semakin hari berada di situ akan sem bisa semakin meningkatkan diri di dalam menghambakan diri kepada Allah kan ya kita pahami bahwa kita itu tidak mempunyai nilai apa-apa di hadapan Allah tetapi kalau kita menjadi hamba Allah yang bertakwa uh, nilai kita menjadi membubur tinggi jauh ke angkasa sana gitu. Itu Mas Hadi. Terima kasih Ustadz. Eh, masih ada pertanyaan? <clears throat> ya silakan. Uh, Ustadz bagaimana cara kita mengenali hadis itu sokeh Ustadz? Uh, lalu bagaimana ciri-cirinya Ustadz yang dikatakan sokeh itu? Ya. Yang pertama, sokeh itu disandarkan kepada sanat, ya, kepada rawi-rawi dari satu uh, satu rawi ke rawi yang lainnya sampai yang mengeluarkan hadis itu. Rawi yang mengeluarkan hadis itu yang yang yang mencatat menjadi sebuah buku itu. Ya, yang pertama tentu saja berasal dari Rasulullah itu yang diriwayatkan. Kemudian orang rawi pertama tentu saja para sahabat. Ya, kalau sahabat tidak merawikan, kemudian kok ada di bawah sahabat ya tabiin, tabiun yang meriwayatkan gitu ya, tabiun yang meriwayatkan itu hadisnya menjadi maukuf. Ya, menjadi maukuf nanti. Nanti perbuatan sahabat kan gitu. Ya, eh, itu menjadi hadis yang tidak sahih kan gitu. Jadi perawi-perawinya dari satu ke satu harus dinilai orang-orang yang baik di situ. Ya, yang pertama tentu dari sahabat, sahabat kemudian kepada tabiun, tabiun menjadi, menjadi uh, eh, tabiun, tabiin dan sebagainya. Ya, uh, itu kemudian di bawahnya lagi, di bawahnya lagi sampai ke Bukhari atau sampai ke Muslim atau sampai ke Abu Daud, Tirmidzi dan sebagainya. Itu orang-orangnya harus orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjunjung tinggi sunnah Orang-orang yang daya ingatnya kuat. Kalau daya ingatnya tidak kuat, bisa dibantu dengan catatan, dengan buku, ya, dengan tulisan dan sebagainya. Ya, mereka orang-orang yang tidak celah, artinya tidak ketahuan bahwa dia pernah berdusta, tidak ketahuan bahwa dia pernah melanggar sunnah dan sebagainya. Ya ada satu kisah ya seorang seorang ahli hadis itu mendatangi seorang yang menyimpan hadisnya Rasulullah Ya, ketika datang di situ bertemu dengan orangnya di situ, tetapi orang yang menyimpan hadisnya tadi memakai sandal dengan kaki kiri, mulai dengan kaki kiri, itu sudah hadisnya tidak dipakai. Bagaimana mungkin dia bisa dikatakan menjaga hadis yang dia simpan itu, padahal dia tentang hadis Rasulullah untuk memakai sandal dengan kaki kanan saja, dia tidak mau menjaganya. Nah, seperti itu sudah dipakai. Nah, perawi-perawi itu uh, dari para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, ya tabiun, tabiut tabiin dan sebagainya sampai ke perawi yang meriwayatkan hadis itu, yang menuliskan hadis itu orang-orangnya betul-betul mahfud. Ada terjaga dari perbuatan yang tercela, ingatannya kuat dan sebagainya tadi. Itu baru sokeh dari segi sanat, gitu ya. Ya, tetapi kemudian eh, sebuah hadis itu ya meskipun sudah sokes dari segi sanad, belum tentu bisa digunakan, belum tentu bisa diaplikasikan, diamalkan. Kita harus paham ini. Ya, karena memang fakta bahwa ada hadis yang sokes satu dengan yang lain sama derajatnya itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Ya, maka dari itu ada ilmu mustalah hadis yang mengatur membuat aturan seperti itu kan gitu sedang sama-sama sore saja ada yang eh, ada yang ting, ada tingkatannya lebih tinggi dan lebih rendah seperti itu kan gitu eh, nah, kemudian kalau kita menjumpai hadir sama-sama sore kok bertentangan satu dengan yang lain ya sudah kita wakafkan artinya tidak kita pakai hubungannya kembali kepada eh, hukumnya kembalikan kepada Quran kalau dalam konteks seperti itu ya, kalau masih bisa dikompromikan ya dikompromikan tetapi kalau tidak bisa dikompromikan, katakan seperti hadis yang berbicara tentang memegang kemaluan membatalkan wudhu. Ya, sedang yang lain hadisnya mengatakan memegang kemaluan tidak membatalkan wudhu karena itu bagian dari tubuhmu dan sebagainya. Itu sudah tidak bisa dikompromikan dalam konteks seperti itu. Tentu hadis ini tidak bisa kita pakai, kita pakai Qurannya. Qurannya tidak bicara sama sekali tentang memegang kemaluan membatalkan wudhu. Ya sudah tidak ada aturan seperti itu. Ya, itu tadi dari segi sanatnya soke. Tetapi kemudian hadis itu baru bisa dipakai dipakai ya kalau ya tadi tidak ada pertentangan satu dengan yang lain atau bahkan tidak bertentangan dengan Quran. Ya, karena Quran itu adalah firman Allah. Namanya firman Allah tidak pernah salah. Kalau sampai ada ucapan, perkataan dari siapapun yang bertentangan dengan Allah, dengan firman Allah, sudah pasti itu salah. Sekali lagi bertentangan ya. Ya, kalau secara dohir kelihatannya bertentangan tetapi masih bisa ditakwil supaya sejalan maknanya, ya ditakwil supaya sejalan maknanya. Ya, tetapi kalau memang bertentangan, tentu saja hadis tadi tidak bisa diterima. Karena kalau kita menerima hadis, berarti kita menolak Quran. Nah, MTA mengalami yang seperti itu. Sering dituduh oleh orang, ya, orang lain, kelompok lain sebagai orang yang uh, sebagai kelompok yang ingkar rusunah, ya karena memahami hadis itu dengan takwil supaya cocok dengan Quran ya padahal kalau kita memegang hadis itu opoana nih kita itu akan menolak Quran ya nah, termasuk dalam uh, kelompok itu adalah sedekah untuk orang mati ya mengirim pahala untuk orang mati dan sebagainya yang secara dohir itu memang betul-betul bertentangan dengan man amila sholihan paling nafsi mana man asa'a Al-Jasiyah ayat 15 ya, Fusilat ayat 46 ya juga uh, apa namanya firman Allah yang lain anak di sembilan wa alaika insan ilama ya dan manusia tidak memperoleh kecuali yang dia usahakan apalagi juga surat Al-Luqman surat Luqman ya surat 31 ayat 30, 33 ya mungkin ya surat 31 ayat 33 ya. Itu di situ dikatakan juga bahwa anak tidak bisa menolong bapak, bapak pun tidak bisa menolong anak gitu ya. Ya, apalagi pesan dari Rasulullah sendiri ya sebelum wafat kepada Fatimah ya supaya uh, dia minta apa di dunia ini yang Rasulullah bisa membantu akan diberikan tetapi Rasulullah tidak akan mampu memberikan apa-apa di akhirat nanti. Jadi akhirat itu kalau kita sudah mati, sudah ya, sudah putus sebuah kita dengan di dunia, kita tidak bisa beramal lagi, ya, tidak bisa beramal lagi. Itu tidak tidak ada e, perubahan nasib lagi. Artinya anak tidak bisa menolong bapaknya meskipun anaknya seorang kiai, ya, apalagi kiai nabi saja sudah tidak bisa. Rasulullah itu menengok ibunya, ya menengok ini menengok kubur ibunya. Kemudian meminta izin kepada kepada Allah, istazantu li rabbi an astaghfira laha wala yu'tan li. Walam yu'tan li ya. Aku memintakan ampun kepadanya, kepada ibuku. Aku memintakan ampun kepada eh, kepada Tuhanku, li Rabbi, antas an astaghfirullah aku minta izin ya istazantu li rabbi aku minta izin kepada Tuhanku an astaghfirullah untuk memintakan ampunan kepadanya kepada ibunya ya kemudian tidak tidak diizin tidak diberi izin oleh Allah ya sudah Rasulullah pun sudah tidak bisa menolong ibunya yang mati dalam keadaan kafir atau musyrik di situ apalagi kita gitu Nah, dalam konteks seperti ini, kalau hadis memang sudah bertentangan dengan ayat-ayat Allah, ayat Allah lah yang tentu bisa dipegang. Ya, ya. Uh, sedang kata-kata manusia, ucapan manusia, pikiran manusia, sekalipun tidak ada sanatnya pikiran itu, kalau dia cocok dengan Quran, kita pegang sebagai kebenaran. Ucapannya, kata-katanya, tulisannya itu berasal dari Allah. al hakumirabika Palatakunan, Naminal minal mumtarin sekalipun muncul dari orang Korea, sekalipun muncul dari orang Jawa, ya kata-katanya Jir Basuki Mawobio, itu benar muncul dari orang Jawa. Itu al-hak kita pegang sebagai kebenaran. Ya. Tetapi oh, kalau ada pun oh, ada orang yang dia itu mendaki diri atau dia menyatakan bahwa ini hadis mengatakan ya sesuatu yang kata-katanya itu bertentangan dengan firman Allah, Ya sudah, sekalipun itu dikatakan berasal dari Nabi Sulaiman atau berasal dari Nabi Musa, ya tetap saja. Kalau bertentangan dengan Allah tidak mungkin benar itu, pasti salah. Ya, Nah, dalam konteks sehari-hari banyak kiai, banyak ustadz, banyak orang-orang yang ngaku pinter, dia bisa melihat yang goib, bisa meramalkan ini itu dan sebagainya. Sekalipun dia terkenal, tetapi tetap saja dia salah. Ya, karena tidak sesuai dengan firman Allah, bertentangan dengan hmm. firman Allah. Hmm. Ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah. Kan gitu. Ada hmm. beberapa perkecualian tetapi untuk Rasul saja yang diridhoi oleh Allah. Jadi sekali lagi kembali kita harus bawahi untuk mengetahui sebuah hadis itu sahih atau tidak itu kita harus menyelidiki satu persatu ya perawi perawinya itu ya sejak para, para sahabat sampai kepada orang yang mengeluarkan atau membukukan itu ya perawi-perawinya itu harus baik intinya seperti itu baru dikatakan sokeh setara sanat tetapi matamnya harus kita uji lagi kita cocokkan dengan Quran kalau cocok dengan Quran baru bisa kita amalkan kalau bertentangan dengan Quran ya sudah ya tidak bisa dipakai seperti itu pasti yang benar adalah Qurannya nah untuk itu monggo Panjenengan kan masih muda-muda, silakan belajar bahasa Arab, kemudian mempelajari ilmu mustalah hadis, biar mudeng. Jangan kemudian kita sebagai orang yang sudah lama ngaji di MTA, kemudian software ini hadisnya soka, hadisnya soka, hadisnya soka. Kok MTA menolak, tidak mau mengamalkan. Terus mudeng ini sebenarnya hadis, orang kondisi. Nah, kita orang yang di MTA terus terpengaruh, oh yo yo, oh yo yo, oh berarti kurang kurang sunnah, oh yo berarti MTA ingkar sunnah, goblok oh, seperti itu. Ya, maka sinauno sing tenanan hadis yang bisa dipakai itu yang seperti apa kan gitu ya paling tidak seperti apa yang sudah saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa kita pahami bersama kan itu gitu Mas Kadi e, eh, terima kasih Ustaz <clears throat> ini masih ada satu pertanyaan yang minta dijawab ya. sekarang Ustaz ya. ya e, Ustaz bagaimana cara kita mengeluarkan zakat penghasilan Ustaz e, di sini yang kita keluarkan gaji bersih atau gaji kotornya Ustadz untuk yakatnya itu. Mohon diterangkan Ustadz. Iya. Ya, kita itu terhadap Allah itu jangan betul banget dong. Harta kita itu milik Allah. Gaji bersih kalau gaji kotor itu nggak dikalikan, dikalikan dua setengah persen itu ming sepiro bedanya gitu loh ya. Ayolah, ayolah, ayolah ya Eh, apakah kita tidak suka menjadi peminjam orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik kemudian diberi lipat ganda yang banyak tentu jangan kita suka ya jangan terlalu petong lah dengan Allah kalau kita itu terlalu petong dengan Allah terlalu kikir dengan Allah nanti Allah kikir kepada kita akan menyempitkan rezeki kita Fiturnya orang apa gaji bersih dengan gaji kotor, kan ya. bayar aja dua setengah persen kali gaji kotor, ya. orang bakal kiri, orang bakal marah-marah malah hartamu itu akan menjadi orang yang berkah gitu. Nah kalau gaji kotor itu dikotor, dikotor, dikurangi kan bayar utang, kredit oma, kredit motor, kredit mobil dan sebagainya, akhirnya lah bayar zakat loh, duit gitu karena kan CTR itu. Ya, nah, sudah dibayar gaji bersih aja zakatnya itu. Itu bukan milik kita, itu adalah milik Allah. Ya, jadi kita betul-betul harus paham yang namanya zakat itu bukan milik kita. Artinya rezeki yang kita ada pada kita itu itu ya dua setengah persen itu bukan milik kita dua setengah persen itu adalah milik Allah maka dari itu di dalam surat al taubah ayat 103 itu dikatakan itu belum minasyaitonir rajim kurs min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa dia dia wa sorry 'alaihim inna salataka sakandul lahum wallahu samiun alim ambillah zakat dari sebagian harta mereka Ya, artinya Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat. Mengambil itu adalah hak. Ya, haknya Rasulullah. Itu adalah haknya Allah. Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil gitu. Ya. Jadi itu milik Allah ya. Nah, milik Allah. Ya. Uh, dilanjutkan di situ tutahiruhum wa tuzakkihim biha gitu ya. Kemudian dengan zakat itu kamu membersihkan ya dan mensucikan mereka ya ya membersihkan dari barang yang haram, mensucikan eh, apa namanya dari kecintaan-kecintaan uh, pembesaran kepada duniawi lebih daripada ukrawi dan sebagainya, cinta dunia, takut mati dan sebagainya. Harusnya kita cinta kepada akhirat gitu ya, Allah dan dari akhir dan sebagainya. Nah, kemudian ada perintah eh, Allah kepada Rasul untuk mendoakan kepada orang yang bayar zakat. Maka seyogianya orang-orang yang menerima zakat itu juga mendoakan. Doanya apa toh? Solawat kan ya Ya, sholawat untuk dia kan itu. Apalagi di garis bawah di ayat yang ke apa namanya 104 di situ ya itu uh, dikatakan alam ya alamu anallah huwa ya ya balut albata ya an ibadihi ya moyak kudus sotakoh kan gitu. Ya, jadi e, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hambanya dan menerima zakat Ya, zakat itu ya, ya karena milik Allah ya diterimakan kepada Allah. Ya, tetapi Allah mewakilkannya kepada Rasulullah untuk mengambilnya kan begitu. Nah, setelah diambil oleh diserahkan kepada Rasulullah, ya, kepada imam, kepada pimpinan, kan gitu ya, pada khalifah penggantinya kepada imam. Sekarang ini kita memiliki imam, serahkan mengucapkan kepada beliau, atau kepada lembaga yang ditunjuk, atau kepada orang-orang yang diberi tugas mengurusi masalah itu, Nah, nanti mereka yang ngurusi itu yang membagikan kepada delapan golongan itu. Mekanismenya itu yang benar seperti itu. Sehingga orang-orang yang dia membayar zakat itu ya ya eh, akan akan terjaga keikhlasannya. Kalau kita serahkan langsung kepada orang yang miskin, mungkin tetangga kita, katakan begitu, kemudian tetangga kita setelah kita bantu itu kok suatu saat kita minta tolong untuk benahi gendeng, tetapi ternyata tidak mau, Nanti kita jadi tiga ikhlas wis tak santuni, wis tak kei zakat, kan bedake gendeng udan-udan ngene kok ora gelem gitu. Padahal dene ora gelem mergo betul-betul orang untung sih, udan-udan orang untung bedake gendeng dan sebagainya eh, berat. Makanya seumpamanya seperti itu. Kalau dari itu menjaga keikhlasan, ikutilah mekanisme eh, apa namanya penyaluran zakat atau penyerahan zakat dengan cara yang seperti itu. Nah, kita yang sudah punya imam cara dengan eh, dengan jalan seperti itu, dengan seperti itu. Yang belum ya bisa disalurkan kepada lembaga-lembaga zakat yang yang yang rupinya dipercaya tentu saja itu. Sekali kalau ke pertanyaannya sederhana, apakah yang eh, itu yang bersih atau yang kotor? Ya, yang bersih itu yang selamat insya Allah. Begitu Mas Kati. Terima kasih Ustadz penjelasannya. <clears throat> Eh, berhubung waktu sudah malam, mungkin kajian pada malam hari ini bisa diakhiri Ustadz. Iya, yeah. iya yeah, Mas. Uh, waktunya sudah habis mas iya, ya mau sewaktu saya kembalikan mas uh, apa yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya uh, kurang lebihnya saya minta maaf waktu saya kembalikan Pak Mustafa. Uh,